Maka naam dengan tempat yang baru ini maka hendaklah kita untuk nam meramaikan di dalam setiap kajian-kajian yang ada di dalam mahat ini. Karena itu termasuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Kita menggunakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita dan kita nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan sungguh, enam, menuntut ilmu merupakan obat. Enam, obat dari kebodohan. Dan sungguh menuntut ilmu merupakan naam cahaya yang menerangi jiwa, yang menerangi hati, sebagaimana hujan. Naam yang naam jatuh kepada tanah yang mati sehingga tanah itu menjadi subur. Barakallahu fikum. Maka hal ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan ilmu nam yang hendaklah kita antusias di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari bahwa Naam Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi Kamasalil ghaisil kathir Asaba ardan Fakana minha nakiyatun Qabilatil ma' وأنبتت الكلأ والعسب الكثيرة فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الناس فكان منها طائفة أخرى yang hanya bisa menampung air. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa-apa yang air itu tertampung pada tanah tersebut. nam dimanfaatkan oleh manusia. Manusia bisa minum darinya dan bisa mengambil air untuk binatang ternaknya dan naam air itu juga bisa dimanfaatkan untuk ladang dan pertanian mereka. Namun ada tanah yang lain lagi, jenis yang lain, dan tanah ini yang paling naam jelek, yaitu tanah kian tanah tandus, yang dia tidak bisa menahan air, dan tidak bisa naam menumbuhkan tumbuhan, tidak menyuburkan tanaman. Nah, ini semua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam permisalkan, kata beliau, luman, permisalan seperti orang yang memahami agama, nah, memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mendapatkan manfaat dengan apa yang kata Rasulullah aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu tersebut. Dan permisalan kepada orang yang acuh masa bodoh terhadap ilmu agama. Nah, yang dia tidak mendapatkan, tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Maka permisalan tanah yang pertama, nah bahwa tanah yang bisa menyerap dan bisa menumbuhkan tetumbuhan Enam, maka permisalan seseorang yang enam antusias di dalam menuntut ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut dan dia sebarkan ilmu tersebut kepada orang yang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun permisalan yang kedua adalah tanah yang ajadib yang naam bisa menampung air. Naam. Naam di situ disebutkan bahwa seseorang yang semangat di dalam menuntut ilmu dan dia naam kadang di dalam memahami ilmu apa yang dia dengar. Enam, kadang dia tidak bisa mengeluarkan istinbat, mengeluarkan kesimpulan dari apa yang enam dia dengar. Enam, dan dia hafal. Dan dia hafal hadis yang banyak tapi tidak bisa memberikan kesimpulan dari hadis tersebut. Namun dia manfaatkan kepada orang lain. Ajarkan kepada manusia karena manusia memintanya untuk mengajarinya maka jenis yang kedua ini bagus juga. Ya, dia berusaha menghafal, nah mengajarkan, mengamalkan, namun ada kalanya dia tidak memahami ataupun belum bisa menyimpulkan suatu kesimpulan di dalam suatu ahadis. Nah, ada pun kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sangat jelek yaitu kian Tanah yang kian, yang tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan pertumbuhan. Yaitu seperti orang yang enam dengan ilmu masa bodoh. Dengan ilmu enam tidak ada perhatian. Dan tidak ada keseriusan di dalam enam memahami ilmu tersebut. Enam dan menghafalnya. Nah, lebih-lebih, nah, dia mengajarkan ke manu, kepada manusia. Bagaimana dia bisa mengajarkan manusia, sedangkan dia, nah, dengan ilmu tidak perhatian. Nah, tidak perhatian, maka jenis yang seperti ini, nah, jenis dari golongan yang sangat jelek. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan dari kita dari enam model kelompok atau jenis manusia yang ketiga ini yaitu tidak perhatian dengan ilmu dan juga tidak mau menghafal ilmu dan juga tidak mau mengajarkan ilmu maka ini orang yang tidak mau mendapatkan petunjuk dari Allah Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat bagi kita semuanya dari apa-apa yang Allah telah berikan kenikmatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita penuhi setiap kajian-kajian yang ada. Nam, kita nam konsentrasi dan perhatian penuh. Nam dengan apa-apa yang nam disampaikan. Tayyib, barakallahu fikum, karena ini kenikmatan. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan ini, ya, yang kita tidak memanfaatkan dengan baik, yang kita tidak naam menggunakan kenikmatan dengan baik, Allah cabut dari kita. Nah, Allah cabut dari kita. Iya dan billah. Nah, Barakallahu fikum. Dan ini merupakan nasihat dari Naam anak dan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi ikhwah semuanya. Hafizakumullah. Insyaallah kita seperti biasa akan melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan ya kitab Kutub Lumatul Iqtikad yang disyarah oleh Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Tayyib telah berlalu pembahasan kita atau masih berlalu atau masih pembahasan kita di dalam masalah al-haud yaitu masalah al-haud masalah telaga. Baik. Kita lanjutkan saja ucapan Asyari rahimahullah Qala asy rahimahullah wa likulli nabiyyin Dan setiap nabi memiliki telaga. Walakinna haudan nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'zamuha wa aktsaruha waridatan akan tetapi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar, yang paling agung, dan yang paling banyak didatangi manusia. Ini telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak didatangi, yaitu telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan yang lalu, enam kita telah bahas enam sifat enam al haud sifat tentang telaga tersebut. Baik panjangnya 6, sepanjang 6, perjalanan satu bulan, luasnya juga sama, sepanjang, seluas 6, satu bulan perjalanan, 6, yang di dalamnya banyak gelas-gelas yang tidak perlu rebutan. 6, untuk meminum air yang ada di telaga tersebut dan air tersebut berasal dari Al-Kautsar. Al-Kautsar disebutkan pada kesempatan yang lalu yaitu Naam sungai Naam filjanah yang berada di surga yang mengalir ke telaga tersebut. Ini subhanallah. Ini keutamaan dari air telaga tersebut. Tayyib. Maka kata beliau yang paling banyak didatangi. Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Likaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum layatabahawna ayyuhum aktaru waridatan wa inni la arju an akuna aktarahum waridatan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan sesungguhnya naam mereka saling berbangga. Naam, ya, siapakah yang paling banyak? Naam, telaga tersebut didatangi. Dan aku berharap bahwa akulah telaga akulah yang paling banyak didatangi. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Tayyib dikeluarkan oleh At-Tirmidzi wa qala gharibun wa rawa dzalika Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id wa fihi dha'fun lakin sahahu ba'dhum min ajli ta'addudit turuq. Nah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Atsiri berkata gharib. Hadisnya gharib. Naam. Warawa dan diriwayatkan hadis tersebut dari Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id dan di dalamnya ada ya sanad enam sanadnya yang lemah. Akan tetapi sebagian mereka ya mensahihkan hadis ini dikarenakan banyaknya jalan enam dari hadis tersebut. enam sehingga enam hadis ini enam menjadi sahih. Sahih. Ya, daif, daif. Kemudian banyak yang meriwayatkan jalannya banyak. Maka bisa naik tingkatannya. Barakallahu fikum. Kemudian bahwa pada pertemuan yang lalu kita akan menyebutkan ya ada Nah, dari kaum muslimin yang mana mereka itu tidak bisa mendapatkan atau minum dari air telaga tersebut. Dikarenakan enam perkara yang mereka ada-adakan tentang agama enam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti terhalang dari minum air yang ada di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Sahal ibn Sa'ad, "Nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal khawd." Sesungguhnya aku yang mendahului kalian nam ke telaga ke telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man warada" syariba. Barang siapa yang mendatangi telaga tersebut dan dia akan meminumnya. Wa man syariba lam yatma. Maka barang siapa yang meminum dari air telaga tersebut lam yatma tidaklah akan haus selama-lamanya. Lam yatma abadan. Naam. Wal yaridanna dan sungguh yang akan datang ala akwamin ya pada suatu kaum ya akan datang ada suatu kaum yang akan datang a'rifuhum wa ya'rifuni wa ya'rifunani kata Rasulullah juga ada suatu kaum yang akan datang kepada telagaku yang aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Nah, Summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian terhalang antara aku dan mereka. Ya, untuk sampai di telaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang menghalangi Naam. dari apa yang Rasulullah kenal Naam, untuk meminum air telaga tersebut. Ya, disebutkan dari hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ya disebutkan di sampaikan kepada Rasulullah innaka la tadri ma'amilu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka amalkan setelah meninggalnya engkau. Naam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suhkon suhkon liman badala ba'di. Ya. Maka celakalah engkau sehingga naam bagi siapa yang naam mengganti yang membuat perkara baru dari agama ini setelah aku. Maka salah satu faktor yang menghalangi seseorang dari minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yaitu tindakan melakukan perkara baru di dalam agama. Iya dan bila maka Nah, kita berhati-hati terhadap perkara yang baru. Jika kita tidak mengetahui dari perkara tersebut, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Ya. Baik. Jangan sampai ya mengikuti perasaan. Ya, mengikuti perasaan di dalam agama. Karena agama dibangun bukan di atas perasaan. Dibangun di atas dalil. Barakallahu fikum. Alhamdulillah telah kita selesaikan tentang sifatul haud. Naam. Dan kita akan melanjutkan ucapan Ibnu Qudamah yang berikutnya. Qala al-muallif rahimallahu taala wa siratu haqqun yajuzuhu al-abraru wa yazillu anhu al-fujjaru. Wa sirat sirat yaitu jembatan ya ya yang ada di atas enam neraka nanti yang akan dibentangkan itu perkara yang hak yang orang-orang yang baiklah yang akan melewatinya orang-orang yang bertakwa yang akan melewatinya wa yazilu anhul fujar dan orang-orang pelaku kemaksiatan yang akan jatuh dari jembatan tersebut. Barakallahu fikum. Kita baca ucapan Asyarih rahimahullahu taala. As-siratu lughatan as-sirat lughatan secara bahasa maknanya at-tariqu, jalan. Ya, as-sirat secara bahasa maknanya maknanya at-tariq, jalan. As-sirat bisa dengan sin, bisa bisa dengan sod dan bisa dengan zai. Ya, bisa as asirat, as dan azirat. zirat Naam. Barakallahu fikum. Maknanya at tari Kemudian disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bada'i Inna Inna sirata la yuqalu lahu tariqan illa idastamala ala khamsi awsafin. Naam. Bahwasanya sirat tidak dikatakan itu jalan. Naam. Bahwa sirat tidak dikatakan itu sebaik dinamakan maknanya jalan. Naam. Kecuali jika tercakup padanya lima sifat yang pada ah, yang ada pada jalan tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala ayyakuna mustaqiman. Ya. Harus tercakup padanya ayyakuna mustaqiman. Jalan itu lurus. Nah. Yang kedua awa ayyakuna sahlan. Bahwa jalan itu mudah. Nah. Ya, sahlan. Ya, mudah di jalan tersebut. Keadaannya mudah. Wa ayyakuna maslukan. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga, maslukan yang dilalui. enam dan yang keempat wa ayyakuna wasi'an. Dikatakan sirat faktor yang keempat ya dikatakan sirat maknanya jalan ada lima faktor. Faktor yang keempat Naam harus tercakup padanya bahwa sifat wasiah luas. Yang terakhir yang kelima wa ayyakuna musinan. Nah, yang kelima bahwa tercakup padanya bisa menyampaikan ya, bisa menyampaikan kepada tujuan. Ini ya, lima yang harus tercakup nah pada syarat yang mananya jalan. Baik. Sehingga jalan ini ya bisa di dalamnya lima cakupan. Jalan itu enam bisa dikatakan jalan mustaqiman, lurus. Jalan tersebut sahlan, mudah. Yang ketiga musilan atau maslukan yang dilalui. Yang keempat wasian, luas. Dan yang kelima musilan yang menyampaikan kepada keinginan, tujuan. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, makna sirat di nah, bermakna secara bahasa at-tariq. Kemudian wasyar'an kata beliau Asy'ari rahimahullah, wasyar'an al-jisrul mamdudu ala jahannam liya'biran nasu alaihi ilal jannah. Adapun jisr ataupun Asirat adalah jisr, yaitu jembatan yang dipentangkan di atas neraka. Ya. Liyak bironas untuk manusia melewati Naam untuk manusia menyabrang ya, melewati Naam ke Naam ke jalan tersebut supaya bisa sampai kepada surga. Nah, harus dilalui jembatan tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ini makna secara syariat. Yaitu jembatan yang dipentangkan di atas neraka jahanam yang manusia lewat di atasnya untuk sampai kepada surga. Wa wasabitun bil kitabi wa sunnati wa qawli salaf. Dan as sudah tertetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah dan di dalam ucapan para salaf. Kalau Allah Ta'ala dalil dari As-Sirat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa im minkum illa wariduha. Nah, Dan sungguh tidaklah di antara kalian Ya, melainkan pasti akan wariduha mendatanginya. Fassaraha Abdullah ibn Mas'ud wa Qatadah wa Zaid ibn Aslam bil murur ala sirat. Maka Abdullah ibn Mas'ud dan Qatadah wa Zaid ibn Aslam radhiyallahu anhum mereka menafsirkan wariduha yaitu mendatanginya mereka tafsirkan bil murur ala sirat melewati ala sirat melewati jembatan tersebut. Baik. Wa fassaraha jama'atun minhum Ibnu Abbas bidukhul fin nar lakin yunjauna minha. Naam. Dan sebagian dari para sahabat yaitu di antaranya Ibnu Abbas Naam radhiyallahu anhu beliau menafsirkan ya masuk ke dalam neraka namun diselamatkan dari neraka tersebut ya disebutkan Syekh Yasin hafizahullah ya masuk ke dalam neraka bari dan wasalaman merasa enggak merasa panas bari dan wasalaman merasa dingin selamat dan masuk kepada surga bisa melewati kepada sampai surga Barakallahu fiikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan as-sirat terdapat enam tertetapkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Summa yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'atu wa yaquluna Allahumma salim salim. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kemudian dibentangkan enam jembatan tersebut di atas jahanam. Ya, maka watahilu syafaat, enam diperkenankan memberikan syafaat. wayakulun dan mereka yaitu para nabi, para rasul mendoakan Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, karena keadaan di saat itu merupakan keadaan yang luar biasa. Ya, nanti akan disebutkan bagaimana ya orang-orang yang akan melewatinya. Karena nanti akan disebutkan sifat dari sirat tersebut. Bagaimana sifatnya? Apakah gampang dilalui? Ya, atau ada rintangan-rintangan? Maka nanti akan disebutkan semuanya oleh Asyari rahimahullah taala. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wattafaqa ahlu sunnah ala isbatihi. Dan disepakati oleh ahlu sunnah. Enam. Tentang penetapan al asirat Sifat Sifatus sirat. Sifat dari jembatan tersebut. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sirat. Ditanyakan kepada Nabi tentang sifat jembatan tersebut. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madhadatun mazillatun 'alaiha khatatibu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha saukatun Akifa takunu bin najd yuqalu lahat sa'dan. Taib. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat dari jembatan tersebut bahwa jembatan itu madhadatun licin mazillatun mazillatun yang mudah nah, menggelincirkan alaiha qatatif di atasnya ada pengkait-pengkaitnya. Di atas jembatan ada pengkait-pengkaitnya. Yang mengaitkan enam rintangan tersebut. Yang terbuat dari besi. Wakalalit. Dan juga kawat-kawat. Yang ujungnya enam. Tajam bengkok. Wahasakah. Dan juga hasakah. Ada duri-duri. Enam. Yang tajam mufaltahah yang enam luas. Toyib. Laha saukatun akiva takunu binajat. Maka seperti enam duri-duri yang ada enam yang berupa ataupun yang terdapat di pohon yang berada di najat Berada di najat Yaitu yang dikenal pohon tersebut dengan pohon Sa'dan ya berada di Najd pohon tersebut. Ini bukan menyamakan, namun untuk mendekatkan pemahaman. Nah, ya tajam bahwasanya di situ ada duri-duri yang akan merintanginya. Nah, Rawahul Bukhari dan diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Walahu min hadisi Abi Hurairah dan juga Naam yang diri, Naam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa bihi kalalibu mithlu sawqis sa'dan ghaira anna la ya'lamu ma qadru idamiha illa Allah yaqtahu nasa bi a'malihim. Naam. Wa bi pada jembatan tersebut terdapat ya besi-besi yang ya yang untuk mengkait enam mengkait nanti akan dikaitnya manusia ya dimasukkan ke dalam neraka ya ada berfungsi seperti itu seperti apa mislu saukis sa'dan naam wabihi kalalit naam ada naam Tayyib. Kawat-kawat yang tajam seperti tajamnya duri nam dari pohon sa'dan. Dari pohon sa'dan bahwa tidak ada yang mengetahui besarnya. nam suat duri-duri yang tajam tersebut melainkan Allah Yaktahun nas yang duri-duri tersebut ya, atau besi-besi yang ada kaitannya itu ya mengkait manusia tergantung dari amalan-amalan mereka. Nah, amalan yang baik akan mudah melewatinya. Baik, sampai di sini enam pertemuan kita. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik.